بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Eh, Dengan memujinya kita insya Allah mulai buku ini Dan kita meminta berkah kepadanya Yang langsung saja kita akan mulai menambah apa yang telah kita pelajarin dari pelajaran-pelajaran kemarin. Yaitu bab-bab tentang beberapa permasalahan akidah yang berbeda-beda. Dan Muhammad Rasulullah dan Muhammad adalah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penutup para nabi dan juga pemimpin para rasul dan tidaklah sah iman seorang hamba sampai dia beriman dengan kerasulannya dan mensaksikan bahwa dia adalah nabi mensaksikan kenabiannya dan tidaklah diselesaikan urusan manusia di hari kiamat kecuali dengan syafaatnya dan tidak ada umat yang masuk ke dalam surga setelah kecuali setelah masuknya masuknya umatnya ke dalam surga. Dialah pemilik bendera alhamd yaitu pujian dan tempat yang mulia di hari kiamat dan juga pemilik telaga yang didatangi. Dialah imam para nabi dan khatibnya mereka dan dialah pemilik syafaat di antara mereka. Umatnya adalah sebaik-baiknya umat dan sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baik sahabat para nabi. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Dan sebaik-baik umatnya yaitu umatnya nabi kita adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman yang di, diberi sebutan Dzunnuran yaitu memiliki dua cahaya. Kemudian Ali al murtadha radhiyallahu anhum. Dikarenakan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata sungguhnya kami mengatakan dan Nabi waktu itu masih hidup. Yaitu urutan tentang siapa yang paling afdal yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan tatkala ucapan ini sampai kepada Nabi, maka Nabi pun tidak mengingkarinya. Dan telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, sebaik-baiknya umat ini setelah nabi mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar dan seandainya aku mau, maka aku akan sebutkan yang ketiga dari mereka setelah Abu Bakar dan Umar. Dan dan Abu Darda telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, tidaklah terbit matahari ataupun tenggelam setelah Nabi dan Rasulnya ada orang yang lebih utama dari Abu Bakar. Dan Nabi itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Ya, dan afwan dan Abu Bakar itu adalah orang yang per, paling berhak dalam mendapatkan kekhalifahan setelah Nabi dikarenakan keutamaannya dan lebih dahulunya dia di dalam Islam dan Nabi pernah memajukannya yaitu menjadikannya imam di dalam sholat atas seluruh sahabat semoga Allah meridai mereka dan kesepakatan sahabat untuk memajukannya dan membaiatnya dan tidaklah Allah menggabungkan mereka di atas kesesahan yaitu tidak akan terjadi kesepakatan di antara kaum mukminin di dalam kesesatan. Kemudian setelah Abu Bakar itu orang yang paling utama adalah Umar dikarenakan keutamannya dan pilihan Abu Bakar kepadanya. lainnya dikarenakan ahlu syura memilihnya ketika terjadi pemilihan dan juga Ali kemudian setelah Utsman adalah Ali dikarenakan keutamaannya dan kesepakatan kaumnya di zaman itu dan merekalah khalifah Khulafair Rashidin yaitu peganglah teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khalifah ar Rashidin setelah aku dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham dan Rasulullah SAW mengatakan al-khilafah min ba'di thalathuna sanah kekhalifahan setelahku adalah selama 30 tahun dan akhir kekhalifahan itu adalah tatkala Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan kita menyaksikan bersaksi bahwasanya ada 10 orang yang dipastikan masuk ke dalam surga sebagaimana persaksian Nabi terhadap mereka yaitu dengan perkataannya Abu Bakar di dalam surga dan Umar di dalam surga Utsman di dalam surga dan Ali di dalam surga Talhah di dalam surga dan Zubair di dalam surga dan Sa'ad di dalam surga dan juga Sa'id di dalam surga dan Abdurrahman bin Auf di dalam surga dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam surga dan setiap yang Rasulullah SAW Rasulullah SAW saksikan bahwasanya dia adalah di dalam surga maka kita pun menyaksikannya bahwa dia ada di dalam surga sebagaimana perkataan Rasulullah SAW Al-Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di penduduk ahli surga. Dan perkataannya juga bagi Thabit bin Qais sesungguhnya dia adalah berasal dari penduduk surga. Dan tidak pernah kita memastikan terhadap seseorang pun dari ahli kiblat ini bahwa dia masuk ke dalam surga ataupun neraka kecuali siapa-siapa yang telah dipastikan oleh Rasulullah SAW yaitu apakah dia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Akan tetapi kita mengharapkan bagi orang yang berbuat baik dan kita takut, kita cemas terhadap orang-orang yang berbuat buruk. Bismillahirrahmanirrahim. جعل ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل خاص بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه Ibnu Qudamah di dalam bab ini telah menjadikan bab yang khusus tentang hak-haknya Nabi kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan hak-hak para sahabatnya. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب له أمور هذه الأمور تتعلق في قضيتين dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa, beberapa perkara yang terbagi menjadi dua bagian. Al-qadhiyah al-ula ma كل ala kulli muslimin tijaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Yang pertama adalah kewajiban muslimin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. القضية الثانية ما هي خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تميز بها عن سائر النبيين Dan yang kedua adalah keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi berbedanya dia, kelebihannya dia dari para nabi dan rasul. نأخذ هذا على سبيل الإيجاز لا على سبيل التفصيل Dan kita akan mengambil yaitu mempelajari ini dalam cara diglobalkan, bukan dirinci. أما القضية الأولى فهي مرتبطة بشهادة أن محمد رسول الله Yang pertama adalah haknya Nabi itu bahwasanya uh, hak ini berkaitan dengan kerasulannya. وهذه الشهادة تقتضي عدة أمور yaitu yang berkaitan dengan beberapa perkara. Al-amr al-awwal al-imanu bi anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Thaniyan tasdiquhu ma akhbar. Dan kita meyakini apa yang dia kabarkan kepada kita. Thalifan ta'atuhu fi fi kulli ma akhbara bih dan ketaatan kita terhadap apa yang dia kabarkan, dia perintahkan. Rabi'an ijtinabu ma'anhu naha wa zajar. Dan yang keempat adalah menjauhi apa yang ia larang dan dia peringatkan. Sadisan al imanu bi'umum risalatihi lil jinni wal ins. Dan kita meyakini bahwasanya kerasulannya itu adalah untuk jin dan manusia. خامسا ألا يعبد الله إلا بما شرع Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. سابعا الإيمان بأنه بلغ البلاغ الكامل وأكمل الرسالة Dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita seluruh syariat yang dibebankan kepadanya. ثامنا الإيمان بأنه خاتم النبيين Dan kita meyakini bahwasanya dia adalah penutup para nabi. تاسعا محبته وهي واجبة Yang kesembilan adalah kita harus mencintainya dan ini adalah wajib. عاشرا وجوب التحاكم إليه عند التنازع Yang kesepuluh adalah kita harus mengembalikan hukum tatkala kita berselisih kepada nabi kita. وهذه العشر يجب أن نؤمن بها كلها Maka yang kesepuluh ini maka kita wajib untuk beriman kepadanya. ثانيا هنالك خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر النبيين Yang bagian kedua adalah kekhususan para nabi, kekhususan nabi kita dari nabi-nabi yang lainnya. ذكر ابن قدامة بعضها Yang Ibnu Qudamah telah menjelaskan, menyebutkan di bukunya ini beberapa perkara dari kekhususannya. فمن هذه الخصائص أن النبي صاحب هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة Dan nabi kita, yaitu di antara kekhususan tadi adalah nabi kita adalah pemilik liwaul hamd, bendera pujian yaitu syafaat ثانيا kubra. ثانيا أنه أرسل للناس كافة Dan nabi kita adalah diutus untuk manusia seluruhnya, tidak bagi suatu kaum saja. ثالثا الشفاعة Dan dia memiliki syafaat. رابعا أمته هي خير الأمم Dan umatnya adalah selu- per- sebaik-baiknya umat. رابعا لا يتم الإيمان إلا به Dan yang selanjutnya tidaklah sempurna iman kecuali dengannya. خامسا هو أول من يدخل الجنة Yang selanjutnya adalah kita yakini bahwasanya Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. سادسا هو صاحب الحوض المورود Yang keenam adalah Rasulullah SAW memiliki telaga di hari kiamat yang didatangi para manusia. هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Inilah kelebihan dan kekhususan Nabi dari nabi-nabi yang lainnya. ثم ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitabnya الصحابة رضوان الله عليهم tentang sahabat-sahabat Nabi kita semoga Allah meridai mereka وما لهم من حق علينا dan hak-haknya para sahabat terhadap kita. فالصحابة رضوان الله عليهم هم خير هذه الأمة Maka sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat ini. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير ال- خير القرون خير النعم يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني Rasulullah SAW mengatakan "Eh, sebaik-baik kurun adalah kurunku. والصحابة رضوان الله عليهم من سبهم فهو ملعون Dan sahabat Nabi, maka barang siapa yang melaknat mereka, mencela mereka, maka dia adalah terlaknat. قال صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Sebagaimana sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencela atau melaknat sahabat-sahabatku, maka atasnya laknatnya Allah dan malaikat dan seluruh manusia. والواجب هو الدعاء لهم والترحم عليهم Maka yang wajib, wajib bagi kita adalah mendoakan mereka dan mengharapkan rahmat Allah kepada mereka. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya orang-orang yang telah datang setelah mereka yaitu datang setelah sahabat mereka mengatakan wahai Rabb kami Ampunilah kami dan orang-orang yang telah dahulu dari kami. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك Nabi, sahabat itu yang dimaksud adalah dengan sahabat adalah orang yang bergabung dengan Nabi, beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman. وأفضل هذه الصحابة أبو بكر الصديق Yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. ثم عمر ثم عثمان ثم علي Kemudian yang urutan selanjutnya adalah Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. وأفضل الصحابة المهاجرون Dan sebaik-baik sahabat adalah kaum muhajirin. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة Dan sebaik-baik dari kaum muhajirin itu adalah khalifah yang empat. وأفضل هذه الصحابة وأفضل هؤلاء الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه Dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. وهو عبد الله بن عثمان Yaitu namanya adalah Abdullah bin Uthman. Nama Abu, nama Abu Bakar. أول من آمن برسول الله من الرجال Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW dari or- para laki-laki. وهو نائبه في الصلاة والحج Yang se- menjadi pengganti Rasulullah tatkala untuk mengimami manusia ataupun membawa manusia di dalam haji. أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة Telah menjadi sebab keislaman para sahabatnya yaitu diantaranya adalah lima orang dari orang-orang yang dipastikan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه Kemudian Umar Al-Faruq semoga Allah meridainya وهو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه yang memiliki kunyah Abu Hafs Umar Al-Faruq أسلم في السنة السادسة من البعثة beriman tatkala tahun 6 Hijriah dari 6 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW كان عزة للإسلام بعد إسلامه dan setelah keislamannya maka Islam pun mendapat kejayaan وفرح المسلمون بإسلامه dan kaum muslimun sangat berbahagia dengan keislamannya وهو خليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه dialah pengganti Abu Bakar sebagai khalifah ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه kemudian Utsman bin Affan semoga Allah meridainya وهو أبو عبد الله ذو النورين yaitu Abu Abdullah Dzun Nurain عثمان بن عفان Utsman bin Affan أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم dia beriman kepada Nabi yaitu masuk Islam ta- sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Arqam bin Abil Arqam. كان غنيا سخيا Dia adalah seorang yang kaya dan dermawan. تولى الخلافة بعد عمر باتفاق أهل الشورى Menjadi khalifah setelah Umar dengan kesepakatan ahlu syura. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه Kemudian kemudian adalah Ali Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya. وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه Yang memiliki kunyah dengan Abul Hasan. أول من أسلم من الغلمان Orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak kecil تولى الخلافة بعد مقتل عثمان yang menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang menjadi khalifah e, dalam perkara syar'i. Secara syar'i, Dan sesuai dengan keutamaannya dan ke keberhakannya tentang masalah khalifah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai mereka berdua. Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami dahulunya telah mencoba menyebutkan barang eh, siapa yang lebih baik di antara kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. nukhayyiru Abu Bakar Kemudian kami mengatakan bahwasanya Abu Bakarlah orang yang paling baik. ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان Kemudian Umar, kemudian Utsman رواه البخاري yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم Dan Rasulullah pernah ditanya suatu kali, أي الناس أحب إليك siapa di antara manusia yang lebih kamu cintai? قال أبو بكر Dia menjawab yaitu Rasulullah Abu Bakar. وأحق الناس بالخلافة بعد موت النبي هو أبو بكر الصديق Dan orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. لأنه أفضل الصحابة Karena dia adalah sahabat yang paling utama. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله يؤم الناس في الصلاة Yang telah dijadikan imam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat-salat mereka. ائتمنه رسول الله على دين الناس dan Rasulullah SAW itu telah memberikan amanah menjadikan dia orang yang terpercaya di dalam perkara agama mereka maka mereka pun mempercayakan dunia mereka yaitu sahabat terhadap dunia mereka menjadi khalifah وهؤلاء الخلفاء الأربعة هم الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي dan mereka inilah yang empat ini yang disebutkan di dalam hadis uh, wa madza alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin yaitu uh, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah al khulafa ar rasyidin setelahku وكانت خلافة هؤلاء الأربعة ثلاثون سنة Yang mereka memegang kekhalifahan selama 30 tahun. مع الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قتله عبيد الله بن زياد Dengan juga ditambah Hasan bin Ali setelah yang diakhiri dengan pembunuhannya oleh الذي قتله عبيد الله بن زياد Ubaidullah bin Ziyad yang dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. ومن الصحابة عشرة شهد لهم النبي بالجنة Dan di antara sahabat itu ada 10 orang yang telah dipastikan bahwa mereka masuk ke dalam surga. وسموا بالعشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد Mereka disebutkan ada 10 orang yaitu karena mereka disebutkan seluruhnya di dalam se- had- sebuah hadis. وإلا فهنالك صحابة شهد لهم رسول الله بالجنة Memang ada lebih dari 10 ha- 10 orang yang telah dipastikan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. غير هؤلاء العشرة Selain dari 10 orang ini. لكن هؤلاء تميزوا Akan tetapi mereka itu memiliki kelebihan وسموا بالعشرة dan dinamakan orang 10 orang لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في حديث واحد وبشرهم جملة في حديث واحد بالجنة karena mereka itu disebutkan semuanya dari 10 orang itu di dalam sebuah hadis dan memastikan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr fil jannah. Dan Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di dalam surga. وعمر في الجنة dan Umar di dalam surga وعلي في الجنة dan Ali di dalam surga وطلحة في الجنة dan Talha di dalam surga والزبير في الجنة dan Zubair juga di dalam surga وسعد في الجنة dan Sa'ad di dalam surga وسعيد في الجنة dan Sa'id juga di dalam surga وعبد الرحمن في الجنة dan Abdurrahman di dalam surga وأبو عبيدة في الجنة dan Abu Ubaidah di dalam surga وكذلك عثمان في الجنة dan juga Utsman berada di dalam surga. فهؤلاء العشرة بشرهم النبي بالجنة فنؤمن بذلك Maka mereka adalah 10 orang yang dipastikan ke dalam dipastikan bahwa mereka masuk ke dalam surga dan kita harus mengimaninya. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله Yang hadis tersebut telah disahihkan oleh Imam Al-Albani semoga Allah merahmatinya. وهنالك صحابة شهد لهم النبي بالجنة مثل الحسن والحسين Dan di antaranya adalah Hasan dan Husain bahwa mereka mereka berdua dimasuk dipastikan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. وثابت بن قيس بن شماس dan Thabit bin Qais bin Syammas وعكاشة بن محصن wa- dan Ukasyah bin Mahsan وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم dan orang-orang yang lain dari para sahabat. dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat dengan dosa yang ia perbuat dan kita pun tidak mengeluarkan dia dari agama Islam dengan amalannya dan kita beranggapan bahwasanya haji dan jihad ada dilaksanakan dengan imam walaupun dia adalah seorang yang baik ataupun yang jahat dan sholat Jumat juga kita yakini bahwasanya berada di belakang orang yang baik dan jahat adalah boleh. Dan Anas telah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga dari dasar keimanan yaitu yang pertama adalah menahan diri untuk tidak mengganggu atau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah dan tidak pula kita mengkafirkannya dengan sebuah dosa yang dia perbuat dan kita juga tidak mengeluarkannya dari Islam dengan amalannya. Dan jihad adalah dilaksanakan setelah diutusnya nah, dan setelah Allah mengutus Rasulnya untuk memerangi umat ini nah, dan sampai umat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal dan tidaklah di menjadikan kepemimpinan itu batil dikarenakan perbuatan buruk mereka ataupun keadilan para pemimpin itu dan kita beriman dengan takdir-takdir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. قال ال- ابن قدامة عليه رحمة الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة المقصود بهم من يصلون إلى القبلة من المسلمين Yang dimaksud dengan ahlul kiblah bahwasanya kita tidak mengkafirkan mereka yaitu orang-orang yang sholat yaitu dari kaum muslimin. فأهل السنة لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك Dan ahlu sunnah tidak pernah pernah mengkafirkan seorang tatkala dia melakukan dosa-dosa besar dan tidak pula mereka mengeluarkan mereka dari agama Islam. وهذا خلاف ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة Yaitu yang tidak sesuai dengan pemikiran kaum Khawarij dan Mu'tazilah. فالخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر Dan Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. رجل شرب الخمر خرج عن دائرة الإسلام Tatkala ada seorang yang minum khamar yaitu minuman keras, maka mereka yakini bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. المعتزلة جاءوا كسفينة النجاة يردون على الخوارج قالوا للخوارج أنتم مخطئون Mu'tazilah membantah mereka dan mengatakan mereka adalah salah. كيف نفعل قالوا لا مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن walahu kafir. Mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak disebut mukmin dan juga tidak disebut kafir. Idan mada naqulu an? Lalu apa yang kita sebutkan tentang pelaku dosa besar tersebut? Qalu huwa fi manzilah baina manzilatain. Mereka mengatakan seorang pelaku dosa besar itu berada di antara dua tempat, dua manzilah. La huwa mu'min wa la huwa kafir tidak menjadi seorang mukmin dan juga tidak menjadi seorang yang kafir. Dan dengan ucapan ini maka mereka pun juga sebenarnya meyakini bahwasanya mereka adalah kafir. Dan di hari kiamat mereka bersepakat semuanya bahwasanya seluruh orang pelaku dosa besar itu berada di dalam surga, kekal di dalamnya. Al-Mu'tazilatu ikhtalafu ma'al khawarij fil hukmi ala kabira dunya. Dan Khawarij dan Mu'tazilah itu berselisih tentang hukumnya seorang pelaku dosa besar yang tatkala berada di dalam dunia. Walakinnahum ittafaqu 'ala al-hukmi fil akhirah. Dan mereka bersepakat hukumnya orang yang melaksanakan dosa besar di dalam akhirat yaitu masuk ke dalam neraka. Ahlus sunnah wal jamaah yaqulun murtakib al kabirah fasik zalim. Adapun ahlus sunnah al jamaah mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah seorang yang fasik. Wa in mata musirran ala dzalik huwa ila Allah. Dan kalau dia mati di dalam dosa besar itu dan dia selalu melaksanakannya, maka urusannya kepada Allah. In syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Seandainya Allah mau maka dia akan mengadabnya dan seandainya Allah juga mau maka dia akan mengampuninya. اقرأ نعم. أي ذكر الإمام رحمه الله تعالى مسألة الجهاد والصلاة خلف كل إمام سواء كان الإمام بر أو فاجر dan Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya haji, berangkat haji dan jihad harus dipimpin oleh seorang imam. Madam dakhil dairatul Islam selama dia itu baik, selama dia masih Islam walaupun dia itu adalah seorang yang baik ataupun yang tidak baik. Fa inna salata khalfahu wal jihad ma'ahu madiyan. Yaitu salat Jumat dan jihad dilaksanakan di belakang mereka. وهذا خلاف ما ذهب إليه الخوارج من تكفير الأئمة والحكام وعدم الصلاة خلفهم والجهاد معهم Yang tidak sesuai dengan pemikiran Khawarij yaitu mereka tidak yaitu mereka mengkafirkan para pemimpin tersebut dikarenakan kesalahan mereka dan tidak mau berjihad atau haji ataupun sholat di belakang mereka. Dan dan termasuk dari sunnah itu adalah berwala terhadap ashab Rasulullah SAW dan mencintai mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan mengharapkan rahmat atas mereka dan meminta ampun bagi mereka dan menahan diri terhadap kejelekan-kejelekan mereka dan apa yang terjadi dari di antara mereka dan meyakini Eh, keutamaan mereka dan mengenal bahwasanya mereka telah mendahului kita dalam keutamaan dan keislaman. Dan Allah mengatakan bahwasanya dan orang-orang yang telah datang dari setelah mereka mereka mengatakan Rob kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari masalah keimanan dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami itu ada kedengkian kedengkian. Dan Allah telah mengatakan juga dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka bersamanya adalah orang-orang yang sangat keras terhadap orang-orang yang kafir yang saling berkasih sayang di antara mereka. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan janganlah kalian mencela sahabatku seorang dari sahabatku karena seandainya seseorang dari kalian, seandainya dia itu menginfatkan emas yang sebesar Uhud, maka pahala mereka itu tidaklah melebihi segenggam pahala mereka itu para para sahabat ataupun setengah genggam. Dan termasuk dari sunnah adalah taraddi yaitu mengucapkan dan mendoakan keridoan kepada mereka dari istri-istri Rasulullah SAW, yaitu ibu-ibunya kaum mukminin yang suci, yang disucikan dari segala kejelekan. Yang paling utama dari istri-istri Rasul adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, yaitu anak Abu Bakar. Yang telah Allah nah, Allah bersihkan namanya di dalam Al-Qur'annya dan istri Nabi di dalam dunia juga adalah istri Nabi di akhirat. Barang siapa yang menuduhnya terhadap apa yang Allah telah bersihkan namanya di dalam Al-Quran, maka dia telah kafir dengan Allah yang Maha Agung. Dan Muawiyah adalah pamannya kaum mukminin dan penulis wahyunya Allah dan termasuk dari khalifah kaum muslimin. Semoga Allah meridai mereka semua. ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله فصل هنا في فضل الصحابة والذي ذكرناه قبل قليل والصحابة رضي الله عنهم لهم فضل على هذه الأمة في أنهم بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hak-hak para sahabat yang juga kita telah sebutkan sebagiannya di permasalahan yang lampau dan mereka itu mendapatkan keutamaan ini sebagaimana mereka telah mencurahkan segala kemampuan mereka untuk menegakkan agama ini. Wadahau bi arwahihim fi sabilillah. Dan mereka me mencurahkan yaitu memakai segala upaya walaupun jiwa dan harta mereka. Wallahu azza wa jalla qad athna alaihim fi ayatin kathiratin fil Qur'anil Karim Sebagaimana Allah juga telah memuji mereka di dalam ayat yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. والواجب هو الدعاء لهم والترحم عليهم Yang wajib bagi kita adalah mendoakan mereka dengan kebaikan dan mengharapkan rahmat Allah kepada mereka. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'annya dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan bahwasanya Rob ya wahai Rob kami maka ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan <clears throat> dan janganlah kedengkian ada di dalam hati- hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. وسب الصحابة والطعن فيهم وتكفيرهم كفر Maka mencela sahabat atau bahkan sampai mengkafirkan mereka menyebabkan seorang itu menjadi kafir. القدح فيهم دون التكفير يعتبر فسق وبدعة يؤدب من يفعل ذلك Mencela mereka tanpa menjadikan mereka menjadi kafir adalah sangat tercela dan orang yang melakukannya disebut mubtadi dan harus diberi ganjaran. أما من كفر الصحابة بالإجماع فإنه كافر Maka orang yang mencela dan mengkafirkan mereka yaitu para sahabat, maka kaum muslimin bersepakat bahwasanya pelaku pencela tersebut adalah kafir. لأنه كذب صريح القرآن في الثناء عليهم Karena mereka itu men- dalam tatkala, tatkala mereka mencela dan mengkafirkan para sahabat, mereka telah menyelisih Al-Quran secara jelas. ثم ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Dan kemudian penulis Ibnu Qudamah menjelaskan haknya istri-istri Nabi untuk mendapatkan taradhi yaitu m- mendapatkan doa keridhaan dari Allah. وأزواج النبي هن أمهات المؤمنين Istri-istri Nabi adalah ka- ibu-ibu kaum mukminin. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم sebagaimana ucapan Allah, nabi itu adalah lebih aula, lebih utama dari kaum mukminin dan istri-istri Rasul adalah ibu-ibu dari mereka. Fahunna tahirat mutaharat. Dan mereka adalah suci dan disucikan Allah. Radhiyallahu anhunna wa ardhahun. Semoga Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepadanya. ta'nu fi 'irdhihinna kufrun Dan mencela dari harga diri mereka adalah ses- da- adalah kekafiran. وخاصة الطعن في عرض عائشة Apalagi mencela dari harga diri Aisyah. لأنه طعن في القرآن وطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم Karena itu menyebabkan pencelaan terhadap Al-Quran dan mencela Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. فهو طعن في القرآن وتكذيب له لأن الله برأها في عشر آيات من سورة النور Karena ini adalah mendustakan Al-Quran karena Allah telah membersihkan harga diri Aisyah di dalam 10 ayat di dalam surat An-Nur. وهو طعن في النبي لأن الله قال الخبيثات للخبيثين Dan ini juga adalah celaan bagi Nabi seandainya kita meyakini bahwasanya Aisyah itu tercela karena <clears throat> Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang ber- jelek dari perempuan adalah ba- bagi orang-orang yang jelek dari laki-laki. وكذلك الطعن في أعراض نسائه الباقيات Dan juga tentang pencelaan terhadap istri-istrinya yang lain. ومات صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أحد عشر امرأة Dan Rasulullah SAW wafat dan bersamanya ada 11 orang perempuan. وهذه خصيصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد Dan ini adalah kekhususan Nabi yang tidak boleh diikuti oleh orang lain. ثم ذكر ابن قدامة معاوية خال المؤمنين Kemudian dijelaskan tentang haknya Muawiyah yaitu pamannya kaum mukminin. وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين Yaitu adalah seorang penulis dari wahyu Allah dari kaum muslimin. وقد أسلم معاوية في عام الفتح Dan Muawiyah beriman tatkala ayam al-Fath yaitu penaklukan Mekkah كان واليا على الشام yang telah menjadi wali dari negeri Syam. وهذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه يتكلم فيه الروافض والشيعة yang telah dicerca nama baiknya ba- eh, orang-orang Rawafid yaitu orang-orang Rawafid itu mencela nama baik sahabat Nabi ini yaitu Muawiyah. يقول بعض السلف معاوية بوابة الصحابة Sahabat itu ya, para salaf itu mengatakan Muawiyah adalah penjaga pintu sahabat. فمن طرق الباب دخل المدينة Barang siapa yang menet- mengetuk pintu tersebut maka dia masuk ke dalam suatu kota. فإذا سمعت شخصا يسب معاوية فاعلم أنه يطعن في بقية الصحابة Seandainya kalian mendengar dia mencela Muawiyah, maka dia akan juga mencela sahabat yang lainnya. وإذا سمعت شخصا يرضي عن معاوية فاعلم أنه يرضي عن الصحابة أجمعين Dan seandainya seorang itu mendoakan keridhaan Allah kepada Muawiyah, maka dia pun akan mendoakan yang lainnya seperti itu juga. فرضي الله عنه وأرضاه Semoga Allah meridhoinya dan men- menjadikan dia ridho kepada Allah. وهنالك أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه وأرضاه dan ada hadis-hadis tentang keutamaan beliau. Dan termasuk dari sunnah yaitu mendengar dan taat terhadap imam-imam kaum muslimin dan pemimpin para mukminin. Yang orang baik dari mereka ataupun yang jahat dari mereka selama mereka tidak memerintahkan terhadap bermaksiat kepada Allah karena tidak ada ketaatan terhadap seorang pun dalam masalah maksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang memimpin sebuah khalifah pemerintahan dan manusia berkumpul di bawahnya dan mereka ridha terhadapnya <clears throat> atau sang pemimpin itu mengalahkan mereka dengan pedangnya yaitu terjadi apa namanya kudeta maka dia menjadi khalifah setelah perbuatannya itu dan disebut dengan Amirul Mukminin maka seandainya itu terjadi, maka wajib juga bagi kita untuk mentaatinya. Dan diharamkan bagi kita untuk menyelisihinya. Ataupun memberontak terhadapnya dan memecah kesatuan kaum muslimin. Dan termasuk dari sunnah adalah menghajar ahlul bidah dan ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله أنه من الساء السنة طاعة ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمر هنا واجبة في غير معصية الله dan termasuk dari keyakinan ahlus sunnah adalah mentaati para pemimpin. الأئمة والرؤساء والزعماء المسلمين طاعتهم واجبة في غير معصية Mentaati mereka itu adalah wajib selain dari melaksanakan maksiat. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق Karena Rasulullah SAW mengatakan tidaklah ada mentaati makhluk itu dalam perkara bermaksiat kepada pencipta mereka. فإذا أمر الحاكم بمعصية Seandainya ada seorang pemimpin menyuruh rakyatnya untuk melaksanakan maksiat, فلا سمع له ولا طاعة ولا خروج maka kita tidak boleh mendengarkannya ataupun mentaatinya dalam kemaksiatan itu kemaksiatan itu dan juga tidak boleh bagi kita untuk memberontak sang pemimpin tersebut. Yang wajib bagi kita tatkala kita melihat pemimpin tersebut memerintahkan kepadanya, kita harus menasihatinya sesuai dengan syariat. Seandainya mereka ada, lah kaum muslimin. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi ta'liqihi 'ala al-'aqidah at-tahawiyah Syekh Albani memberikan komentar terhadap akidah At-Tahawiyah قال ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم yaitu tentang ketaatan ini adalah dalam seandainya mereka adalah kaum muslimin. لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم dengan dalil ucapan Allah dan taatilah oleh kalian Allah dan taatilah uh, Rasul itu dan juga para ulul amri dari kalian, dari golongan kalian, dari kaum muslimin. Qala wa ammal kuffarul musta'miruna fala ta'ata lahum. Al-mustamirun. Dan orang-orang kufar yang telah menjadi pemimpin, maka tidaklah kita mentaati mereka. Menjadi pemimpin kan? بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم Yang wajib bagi kita adalah mempersiapkan eh, ber- perbekalan untuk berusaha untuk menggantikannya وتطهير البلاد من رجسهم dan mensucikan bilad dari yaitu mensucikan tempat tersebut, negara tersebut dari keberadaan mereka. إن أكثر ما يحصل في البلاد الإسلامية من الفتن سببه الخروج على الحكام Kebanyakan fitnah ya, yaitu kerusakan yang ada di dunia ini adalah sebab pertamanya adalah memberontak terhadap pemerintah. فكم قتل في بلاد الإسلام من آلاف بين المسلمين أنفسهم وسببه الخروج على الحكام Beberapa banyak yang telah terbunuh dari kaum muslimin sebab yang paling besar darinya, darinya adalah mereka itu memberontak terhadap pemerintah mereka. فعليكم بالسنة يا أهل السنة Maka wajiblah bagi kalian untuk berpegang teguh ke dalam sunnah, wahai ahlu sunnah. اقرأ Dan termasuk dari sunnah adalah menghajar ahlul bidah dan berpisah dari mereka dan meninggalkan berdebat dengan mereka di dalam perkara-perkara agama. Dan kita tidak mau untuk melihat dan membaca buku-buku mubtadi'ah dan mendengarkan ucapan mereka. Dan setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah. Dan orang yang menjadikan nama mereka yaitu menisbahkan diri mereka kepada selain Islam dan sunnah adalah seorang mubtadi' seperti Rafidah dan Jahmiyah, Khawarij dan Qadariyah, Murji'ah ataupun Mu'tazilah, Karamiyah, As-Salimah, Kalamiyah dan orang-orang yang seperti mereka. Dan inilah golongan-golongan yang sesat dan kelompok ahlul bidah. Semoga Allah melindungi kita darinya. Adapun penisbatan kepada خلاص. ذكر ابن قدامة رحمه الله ما يتعلق بهجران أهل البدع dan di dalam perkara ini Ibnu Qudamah menjelaskan tentang sikap kita terhadap ahlul bidah. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هجران أهل البدع يعتبر تعزيرا لهم Dan Syekhul Islam menjelaskan tentang masalah menhajar ahlul bidah ada ini adalah uh, hukuman bagi mereka. فيكون هذا لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات Yaitu juga bagi orang-orang yang melen- meninggalkan kewajiban dan melaksanakan keharaman. وهذا عقوبة لهم حتى ينتهوا Dan ini adalah hukuman bagi mereka sampai mereka itu berhenti dari perbuatan mereka. شيخ Syekhul ابن Ibn رحمه الله Dan Syekhul Islam juga mengatakan قال والهجر يختلف باختلاف قوتهم باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم والهجر يختلف dan menghajar mereka berbeda-beda باختلاف الهاجرين sesuai dengan orang-orang yang menghajar mereka في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم Apakah mereka itu sedikit atau banyak ataupun mereka itu kuat ataupun lemah? فإن المقصود به هو زجر المهجور Karena yang diinginkan dari menghajar itu adalah mereka itu meninggalkan sang yang dihajar. maksudnya. وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله Sa- agar orang-orang yang dari mereka yang selain mereka tidak mau mengikuti mereka. Wa in kanatil maslahatu fi dzalika Seandainya maslahat ataupun kebaikan dari menghajar ahlu bidah itu lebih berat. Bihaith yufdi hajruhu ila dha'fi. Yaitu yang menyebabkan kelemahan ila dha'fi kana mashru'an Itu yang menyebabkan kelemahan apa yang telah disyariatkan. Hmm? Kan masyru'an. Ma mana مشروع طيب استمع وإن كان المهجور لا يرتدع بذلك بل يزيد الشر فلا يشرع هجره seandainya tidak ada bekas terhadap orang yang dihajar itu maka penghajaran itu tidak di apa tidak dianjurkan وهذا من المسائل المهمة التي يتفطن إليها الطالب العلم في مسألة الهجر وما هجر لأن بعض الناس يسرف في الهجر وبعض الناس يترك الهجر وبعض الناس يأخذ بالقواعد الأصولية للشرع <clears throat> Maka perkara ini yaitu tentang menghajar ahlul bid'ah, meninggalkan ahlul bid'ah harus diteliti lagi bagi para ahlu sunnah dan penuntut ilmu di antara mereka karena sebagian mereka ada yang apa ber istinjal apa namanya tergesa-gesa dan mereka ada yang juga tidak mau menghajar sama sekali ahlul bid'ah tersebut dan mm, di antara mereka ada yang mengambil jalan tengah yaitu orang-orang yang mengambil kaidah yang benar dalam masalah syariat. وهجر الهجر للتأديب من السنة Menghajar mereka untuk menghukum mereka adalah termasuk dari sunnah. فلقد هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة من الصحابة Dan Nabi telah menghajar tiga orang dari sahabatnya sendiri, وهم كعب بن مالك yaitu Ka'ab bin Malik وهلال بن أمية dan Hilal bin Umayyah ومرارة بن الربيع dan Murarah bin Rabi' جمعوا هؤلاء في كلمة مكة yang diringkas menjadi kata-kata Makkah. مكة الميم مرارة ابن الربيع Mimnya adalah Murarah bin Rabi' wal kaf Ka'b bin Malik yang kaf adalah Ka'b bin Malik wal ha Hilal bin Umayyah yang Hanya adalah Hilal bin Umayyah hajarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, ayyaman Nabi telah menghajar mereka selama beberapa hari wa kana al hajru nafi'an lahum dan hajar tersebut memberikan manfaat bagi mereka fa idza ra'aita shakhsan inharafa 'anil jaddah وهجرته وكان في هجره مصلحة فافعل ذلك Dan seandainya kamu melihat seorang telah melenceng dari agama dan kamu hajar dia dan kamu lihat bahwasanya hajar tersebut mem- mendapat men- menyebabkan manfaat, maka itu adalah disyariatkan. Maka laksanakanlah. قال بعض السلف لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة Karena s- kaum salaf mengatakan janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, karena duduk-duduk bersama mereka menyebabkan sakitnya hati kalian. ومن هجر أهل البدع ترك القراءة في كتبهم Dan juga yang dimaksudkan tentang meninggalkan dan menghajar ahlul bidah adalah kita tidak boleh membaca buku-buku mereka. وما هذا إلا خوف من الفتنة بهذه الكتب والتأثر بها Karena yang kita takutkan adalah terpengaruhnya kita tatkala membaca kitab tersebut. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الاقتراب من الفتن Karena Rasulullah SAW juga melarang kita untuk mendekati sebuah fitnah. أما إذا كان الغرض من القراءة في كتبهم الرد عليهم لمن هو أهل لذلك فهذا جائز Da- Tapi seandainya tujuan dari membaca buku-buku tersebut adalah untuk membantahnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantah, maka ini adalah boleh hukumnya. أما الرجل العامي فلا يقرأ ولا يروج لكتبهم Adapun seorang yang awam yang tidak memiliki ilmu tentangnya, maka dia tidak boleh membacanya ataupun menyebarkan buku tersebut. وهذا هو الذي يجب على المسلم Inilah yang wajib bagi seorang muslim. لو أن الناس إذا رأوا صاحب الشر هجروا لقل الشر Dan seandainya manusia itu melihat orang-orang yang me- melakukan perbuatan jelek itu dihajar, ditinggalkan, maka mereka pu- mereka pun tidak akan melaksanakan perbuatan tersebut. لكن العجيب أنك تجد الناس يقبلون على صاحب الشر ويهربون من صاحب الخير Akan tetapi kalian lihat manusia itu berbondong-bondong bersegera untuk bergabung dengan pelaku maksiat dan melari dari orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik. نسأل الله السلامة Kita harapkan keselamatan bagi kita. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الطوائف منهم الرافضة والجهمية وذكر الخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمة وغيرهم من أهل البدع والرافضة هؤلاء غلوا في أهل البيت وسموا رافضة لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر Dan Ibnu Qudamah telah menyebutkan beberapa golongan dari ahlul bidah seperti Rafidah, Jahmiyah dan yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan Rafidah adalah orang-orang yang melampaui batas dalam masalah kecintaan mereka kepada ahlul bait, yaitu ah, keluarganya Nabi. Dan mereka disebut Rafidah karena mereka menolak seorang khalifah. Mas Mas Al-Amir. الأمير نعم. ما ذكرنا أمير كنا يبغضون أبا بكر وعمر Dan mereka membenci Abu Bakar dan Umar. ونركز الرافضة هم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر Mereka lah yang menolak. Nah, dinamakan mereka itu Rafidah karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. والذي سماهم رافضة هو زيد بن علي رضي الله عنه Dan yang menyebutkan mereka, menamai mereka Rafidah adalah Zaid bin Ali. وهذه هي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر Dan inilah termasuk ciri-ciri ahlul bidah, yaitu mereka itu mencela ahlul athar, yaitu ahlus sunnah. كيف تستطيع معرفة المبتدع عندما يقع في علماء السنة والدعوة السلفية فاعلم أن هذا من أصحاب الأهواء Maka kita mengetahui ciri-ciri bahwasanya itu adalah ahlul bidah tatkala dia mencela pemimpin atau imam-imamnya ahlu sunnah. وأول ما ظهر الرفض في أيام علي رضي الله عنه Awal pertama munculnya kaum Rafidah ini adalah di zaman Ali Wa aslur rafidah Yahudi. Dan asli dari pemikiran Rafidah ini adalah seorang Yahudi. Assasa hadzal fikr Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yang dibangun oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. وانتشر الرفض في زماننا نسأل الله أن يطهر بلاد الإسلام من شرهم yang kemudian tersebar di negeri-negeri kita. Semoga Allah mensucikan negeri kita dari mereka. بل نعتقد جازمين أن أعظم خطر يهدد بلاد الإسلام هو خطر الرافضة في العصر الحالي Dan kita meyakini bahwasanya ancaman yang paling besar adalah dari mereka, yaitu dari kaum Rafidah. ثم ذكر الجهمية Kemudian penulis pun menjelaskan tentang Jahmiyah. وهؤلاء ينسبون إلى الجهم بن صفوان Mereka itu dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan. وهؤلاء من شر الفرق والعياذ بالله Dan mereka itu termasuk dari golongan yang paling buruk. Semoga Allah melindungi kita. وهم معطلة في الصفات ونفاه في القدر Dan juga mereka meniadakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dan juga mereka tidak meyakini takdir. Wa murji'ah fil iman. Dan murji'ah di dalam perkara keimanan. Thumma dzakara rahimahullah al khawarij. Kemudian rahimahullah menyebutkan kaum khawarij. Wal khawarij hum alladziina kharaju liqitali Ali ibn Abi Talib bisabab at-tahkim. Dan mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dikarenakan Ali melaksanakan tahkim dengan Muawiyah. Wal khawarij firaq adidah dan khawarid ada menjadi golongan yang sangat banyak. Wa aktsarul muslimin al-yawma ya'khuduna bi ba'd sifat al khawarij. Kebanyakan kaum muslimin di zaman ini mengambil pemikiran khawarij. Thumma dzakara al-qadariyah. Kemudian penulis pun menyebutkan kaum Qadariyah. Wal Qadariyah humul ladzina yaquluna bi nafyi al qadar, yaqulun la qadar. Mereka adalah orang yang meyakini bahwasanya tidak ada takdir di dalam hambanya. ومنهم من هم غلاه ومنهم من هم غير غلاه Ada yang mencapai puncak dalam pen- meniadakan takdir tersebut- tersebut dan ada yang tidak sampai dalam derajat tersebut. ثم ذكر المرجئة Kemudian dia menyebutkan golongan murjiah وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان dan mereka lah yang mengakhirkan perbuatan dari iman ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية yaitu mereka mengatakan kemaksiatan itu tidak akan merusak keimanan يعني اعمل أي معصية لا يضر إيمانك yaitu mereka katakan perbuatlah seluruh kemaksiatan itu maka imanmu tidak akan rusak ثم ذكر المعتزلة kemudian Mu'tazilah وهم أتباع واصل بن عطاء yaitu pengikut Wasil bin Atha وهم الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين mereka lah yang me- meyakini manzilah bainal manzilatan yaitu أي tentang أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر yaitu pelaku dosa besar tidak disebut dengan mukmin ataupun kafir وفي الآخرة مخلد في النار dan di hari kiamat dikekalkan di dalam neraka وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد yang diikuti oleh Amr bin Ubaid وينتصر للمعتزلة في عصرنا فرقة يقال لها الزيدية dan juga yang menjadi pemik- membawa pemikiran ini di zaman kita adalah golongan yang disebut dengan Zaidiyah. وهؤلاء متواجدون في اليمن Mereka itu sangat banyak dijumpai di negara Yaman. ثم ذكر الكرامية Kemudian adalah Karramiyah. وهؤلاء أتباع أتباع محمد بن الك- ابن كرام Mereka adalah pengikut Muhammad bin Karram. وهؤلاء يميلون إلى التشبيه Mereka itu memiliki pemikiran at-tashbih, menyerupakan Allah. وهم مرجئة أيضا Mereka itu memen- mene- membawa pemikiran mur- pemikiran murjiah juga. ثم ذكر السالمة Kemudian adalah as-salimah, أتباع رجل يقال له ابن سالم yaitu pengikut seorang yang dinamakan Ibnu Salim. وهؤلاء مشبهة Mereka adalah juga menyerupakan Allah. والفرق كثيرة لم يذكرها الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله Dan banyak golongan lain yang belum disebutkan oleh Ibnu Qudamah من أهل البدع والأهواء dari golongan ahlul bidah dan hawa nafsu. Adapun menyandarkan diri kepada seorang imam dari dalam perkara cabang-cabang agama seperti golongan yang empat, yaitu madhab yang empat, maka tidaklah tercela. Karena sesungguhnya perselisihan di dalam cabang-cabang madhab tersebut adalah rahmat. Dan orang-orang yang berselisih di dalamnya dipuji di dalam perselisihan mereka. Dan di, mendapatkan pahala terhadap ijtihad mereka. Dan perselisihan mereka adalah rahmat yang sangat luas dan kesepakatan mereka adalah hujah yang pasti. Semoga Allah menjaga kita dari bid'ah dan fitnah dan menghidupkan kita di dalam Islam dan sunnah dan menjadikan kita pengikut Rasulnya di dalam hidup kita dan membangkitkan kita di dalam golongan Rasulullah setelah kematian kita dengan rahmatnya Allah dan keutamannya. Amin. Dan inilah akhir dari keyakinan kita dan semoga segala puji bagi Allah dan baginya sendiri dan selawat Allah dan uh, atas pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu keluarganya dan sahabatnya dan keselamatan baginya yang sangat banyak. التقسيم هنا من في مسألة الفروع والأصول هل هذا التقسيم وارد يقول الشيخ مقبل رحمة الله عليه آه، إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع من البدع Pembagian agama yaitu kita sebutkan ini adalah asli agama dan ini adalah cabang-cabangnya. Pembagian ini disebutkan oleh Syekh Mukbil adalah termasuk dari kebidaahan. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله sebagaimana juga yang ditetapkan oleh Syekhul Islam rahimahullah Di majmu'il fatawa di dalam bukunya di dalam sebuah buku yaitu yang dinamakan Majmu' Fatawa wa qaul Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah eh, fa inna al-ikhtilaf fil furu' rahmah Hadza laysa madhan lil ikhtilaf dan perkataan bahwasanya perselisihan di dalam masalah perkara perkara cabang di dalam agama adalah rahmah maka ini bukannya pujian terhadap perselisihan tersebut. فالاختلاف في الأصل ليس برحمة Karena perselisihan itu bukanlah rahmat. فالله عز وجل يقول في كتابه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك Karena Allah mengatakan dalam kitabnya, maka mereka itu senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat di antara mereka. فالذين رحمهم الله لا يختلفون Yaitu yang kit- maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang diberi rahmat oleh Rob kita, maka mereka tidak akan berselisih di antara mereka. لكن المقصود بهذا القول هو أنهم قد يختلفون في بعض المسائل الفقهية أو الفروع فلا يحصل عتب من أحدهم على أحد Dan yang dimaksud di sini adalah mereka itu terkadang-kadang berselisih di dalam perkara fikih. Maka kita tidak boleh mencela antara satu dengan lainnya karena mereka berselisih di dalam masalah fikih. إذا كان الاجتهاد ما إذا كان هذا مبني عن اجتهاد Seandainya di dalam perkara fikih itu ada termasuk dari perkara-perkara ijtihad. فالاتفاق أفضل من الاختلاف Akan tetapi bersepakatnya mereka lebih utama dibanding dibandingkan mereka itu berselisih. اجتهاد أهل البدع غير معتبر Adapun ijtihadnya ahlul bid'ah maka tidaklah mu'tabar yaitu tidaklah dianggap ولا يكون عن معرفة وبحث karena bukan dari membahas mencari al-haq. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه Karena Allah mengatakan orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan maka mereka mencari-cari apa yang mirip-mirip mutasyabih. نكون بهذا بإذن الله عز وجل قد أكملنا هذا الكتاب على سبيل الإيجاز ومن أراد أن يتوسع في ذلك فله شروح كثيرة جدا يرجع إليها لكن هذا الذي ذكرناه هو مجمل لما ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبهذا نكون قد أكملنا كتاب لمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا هو آخر درس لنا في هذا الكتاب الطيب المبارك الذي جمع فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجماعة وإن يسر الله لنا بلقاء آخر في عمرنا فإن شاء الله عز وجل نلتقي فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله أن كما جمعنا وإياكم هنا من غير حسب ولا نسب أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته Dan inilah akhir dari pelajaran kita yang itu kita meringkas dalam pelajaran ini. Barang siapa yang ingin tambahan uh, ilmu dan faidah, mereka bisa membaca dari syarah-syarah Lum'atul I'tiqad. Dan mereka bisa mencari faidah yang lebih banyak dari pelajaran ini. dan semoga kita mendapat bisa berjumpa kembali di waktu yang lainnya insya Allah dan inilah akhir pelajaran dari kitab ini Alhamdulillah